وصحبه أجمعين أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan banyak sekali rahmat yang dari Allah taala yang kita terima baik yang berupa kenikmatan kesehatan badan lebih daripada itu nikmat yang berupa kita ditakdirkan oleh Allah Taala menjadi orang yang beragama Islam atau Muslim. Islam adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah khususkan kepada sebagian hambanya. Kalau masalah kesehatan orang kafir pun juga dikasih. Makan yang lainnya dikasih pula orang kafir namun Islamnya khusus yang Allah kehendaki di antara hambanya. Tetapi perlu kita memahami makna Islam ini. Dan perlu kita bersabar di atas keislaman ini. Karena sejak dulu mulai Nabi Nuh alaihissalam orang kafir itu tidak senang dengan Islam dan juga tidak senang dengan orang-orang yang memeluk agama Islam. Sampai Nabi Nuh alaihissalam usirnya, bahkan juga dicaci maginya, sehingga Allah Ta'ala menyuruh agar membuat perahu untuk naik di atas perahu itu, Allah akan menghancurkan orang-orang yang membenci Islam itu sendiri. Dan juga sampai di akhir zaman. Nah, pembahasan kita insya Allah pada malam ini ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab dan perlu kita pahami khususnya kita yang sudah beragama Islam adakah agama seindah Islam adakah agama seindah Islam atau adakah agama sebaik Islam ini perlu kita menanya kepada diri kita yang sudah masuk Islam ini dan berulah menanya kepada orang yang dia belum masuk Islam karena Islam selalu dicurigai orangnya juga selalu dicurigai terutama orang Yahudi dan juga orang Nasrani yang mana di Allah Ta'ala telah menjelaskan rahasia jahat mereka ini walam tarda yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi dan orang Nasrani kepada wahai Nabi, sampai kamu mengikuti jejak mereka. Jika nabinya tidak disenangi oleh mereka, bagaimana pula umat-umatnya. Dan permusuhan ini tidak akan habis kecuali kalau kita sudah meninggal dunia. Maka kami bawakan soal ini dari ayat Al-Quran surat Al-Imran nomor 83. Apa ghairal dinillahi yabghun? Maka Allah menanya, apa ghaira dinillahi yabghun? Apakah mereka itu mencari selain sama Allah? Nah, sama Allah itu Allah mengatakan inna dina inda Allah islam Sesungguhnya din yang diridhoi oleh Allah Ta'ala yang diakui kebenarannya adalah agama Islam. Maka Allah menanya, apa ghairau dinillahi Apakah mereka itu mencari agama selain Allah? Lalu Allah menjelaskan. Pertanyaan ini supaya dipahami oleh orang yang ditanya, bahkan juga orang yang sudah memeluk Islam supaya meningkatkan keislamannya. Walahu aslama man fis samawati wal tau'an wa tarha wa ilaihi yurja'un. Padahal hanya kepada Allah Ta'ala telah Islam. Telah Islam itu maknanya telah memeluk Islam, telah menyerah diri. Karena makna Islam itu makna al Islam. Hanya kepada Allah Ta'ala telah menyerah diri. Siapa itu? manfis samawati wal dan Penduduk yang ada di langit atau makhluk yang ada di langit dan juga makhluk yang ada di bumi baik tauan dengan rasa senang wakarha dan juga dengan rasa terpaksa artinya makhluk Allah Ta'ala dua macam ada makhluk yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Tidak bisa menolak. Itu namanya takdir kauni. namanya Islam kauni. Artinya semua tunduk. Seperti kita lihat langit dan bumi, matahari, bintang-bintang. ya Di kapan mereka terbit, di mana terbitnya. ya Dan semua makhluk ini tunduk. Ada lagi ketundukan yang sifatnya to'at. To'at. ditakdirkan oleh Allah Taala To'at kepada Allah Taala dengan pekerjaannya. Kalau tadi dengan takdir Allah manusia sekarang namanya mau mengantuk harus mengantuk itu namanya tunduk kauli. Tidak bisa manusia mau tidak bisa tidak mau tidur Tidak bisa tetap kalau Allah mengatakan tidur tidur Allah menghendaki manusia itu sakit ya harus sakit itu namanya tunduk kaudi Dan ada yang tunduk syar'i seperti orang yang menjalankan sholat. Malaikat para anbiya. Lah Allah menanya kepada manusia dan jin. Apa ghaira dinillah yabghun? Apakah mereka-mereka itu mencari peraturan-peraturan mencari dinullah, mencari agama selain agamanya Allah taala? Lalu Allah menjelaskan wa ilahi turja wa ilahi yurja'un. Padahal semua manusia ini akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dasar ini dapat kita ambil kesimpulan pertama semua makhluk Islam kepada Allah. Mana Islam pada tunduk kepada Allah Ta'ala. Dengan dasar ayat tadi dan juga dengan dasar dari surat yaitu Ar-Rahbu ayat nomor 15 Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dilaluhum bil ghudwi wal asal hanya kepada Allah semua yang ada di langit dan bumi itu sujud. Namanya al Islam. duduk. Tidak ada yang bisa membangkang. Ketika Allah Ta'ala harus menurunkan hujan, ya hujan itu turun. Setelah Allah Ta'ala menjadikan gunung untuk gempa, ya harus gempa. Walaupun diusahakan oleh manusia tidak gempa. Ketika Allah Ta'ala mendaki bumi itu longsor, ya harus longsor. Itu namanya tunduk. Dan kita lihat semuanya hewan. Sungguh-sungguh tunduk kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang membantah. Dan tidak ada manusia yang resah. Dikarenakan hewan atau dikarenakan tumbuh-tumbuhan. Atau makhluk yang justru manusia resah karena ulahnya manusia. Wabila bahkan bayangan-bayangan dari semua makhluk ini Tunduk pula baik itu pada waktu pagi hari maupun pada waktu sore hari. Ya kalau udah matahari yaitu ke barat, sayang ke timur, nggak mungkin dia akan berpaling ke sana kemari. Ketika itu menghembus dari barat, maka mau tidak mau tanaman-tanaman dia akan bergeser bergerak ke timur. Itu namanya tunduk kauli. al nah, yaitu Abdurrahman bin Nasir al sadi rahimahullah taala menjelaskan kewajiban kita sebagai hamba yang berupa manusia wajib untuk tunduk dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tidak. Karena semuanya makhluk telah tunduk, hanya dua. Makhluk yang kita saksikan yang tidak tunduk itu manusia sebagian besar, yang nomor dua siapa? jin dan itu makhluk yang tidak kita tahu dan jin yang tidak tahu itu syaitan karena Allah menjelaskan iblis itu asalnya dari jin karena minal jinni fafataqo an amri rabbi surat Tuh ayat nomor 50 jadi iblis itu asalnya dari jin ya karena dia fasik kepada Allah Ta'ala tidak melaksanakan perintahnya maka Allah Ta'ala menjadikan mereka itu di neraka ini pentingnya kita bahwasanya semua makhluk tunduk dengan peraturan Islam. Maknanya dengan penyerahan dirinya kepada Allah Ta'ala tinggal manusianya. Maka kita kaum muslimin, manusia yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, hendaknya melebihi ketaatan kita ini daripada makhluk yang lainnya. Karena makhluk yang lainnya tidak merasakan nikmat semisal manusia. Manusia diberi kemampuan Allah Ta'ala membuat ini, itu, Kaca walaupun itu besar tidak bisa berbuat apa. Tanaman walaupun besar tidak bisa berbuat semisal manusia. Karena Allah Ta'ala memberi yaitu kelebihan terhadap manusia. Tapi kelebihan yang baik kalau orang itu mau Islam. Kalau orang itu mau menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Yang nomor dua. Kebaikan Islam ini umat Islam itu hanya disuruh beribadah kepada Allah. Beribadah hanya tunduk merendahkan diri. Melaksanakan perintah. Meninggalkan larangan. Meyakini suatu keyakinan itu namanya ibadah. Ya, jadi Allah Ta'ala menyuruh kita sebagai kaum muslimin tidak ada yang diibadai kecuali Allah. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat nomor uh, yaitu 23. Bahkan juga di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 59 ya 65, 73, 85. Demikian juga surat Hud ayat nomor 50, 61, 84 semua para anbiya misinya agar mengajak umat ini beribadah kepada Allah. Allah mengatakan, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu Wahai kaumku, semua para ambiat mulai dari Nabi Nuh salam sampai Rasulullah SAW menyeru atas perintah Allah Taala, Allah wahai kaumku beribadahlah kamu kepada Allah Taala. Beribadah dalam makna bahasa adalah al-khudu, tawadu, merendahkan diri. Dalam makna istilah adalah melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala. Meninggalkan larangannya. Meyakini apa yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala. Baik sumbernya dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara makna ibadah. Karena makna ibadah ini banyak didefinisikan oleh para ulama sunnah. Seperti Al-Imam Ibn Taymiyyah, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi, Ibnu Katsir dan juga yang lainnya namun maknanya singkatnya seperti tadi. Maka Allah menyuruh kepada nabinya, "Ya qaumi butullah. Wahai kaumku, beribadahlah kamu kepada Allah. Jadi tidak ada satupun seorang nabi yang menyuruh ibadahlah kepada saya. Jika seorang utusan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala tidak pernah mengajak agar beribadah kepada dirinya, maka tidak layak semanusia yang derajatnya jauh dibandingkan para anbiya lalu mengatakan beribadahlah tunduklah kepada aku. Lalu mengapa kita ini disuruh beribadah hanya kepada Allah? Kok tidak boleh kepada yang lainnya? Ini pertanyaan perlu dijawab. Karena Allah Ta'ala pencipta kita. Ia membuat kita yang memiliki kita dan yang memenuhi apa yang menjadi kebutuhan manusia. Bahkan semua isi bumi itu untuk manusia. Ya tidak ada hewan yang memanfaatkan manusia, justru hewan dimanfaatkan oleh manusia. Tidak ada tanah yang memperkerjakan manusia, tapi justru manusia yang memperkerjakan tanah. Jadi kita lihat bahwa semua nikmat yang ada di langit dan bumi itu untuk manusia. Dan hanya Allah yang menciptakan. Yang menurunkan hujan Allah. Wa anzala minas sama'i Yang memberi rezeki Allah Ta'ala. Yang menyehatkan badan kita dan suatu saat kita sakit hanya Allah. Bagaimana kita tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan semua makhluk ini butuh kepada Allah. Tidak ada makhluk yang tidak butuh kepada Allah Taala. Bayangkan kita butuh nafas, nafasnya siapa? Udaranya siapa? Udaranya Allah. Nah, kalau Allah mengingatkan kita, kenapa kita itu harus beribadah kepada Allah Taala saja? Tunduk, mohon kepada Allah, terlindung kepada Allah Taala, karena Allah menjelaskan di dalam surat Fatir ayat nomor 15, Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Ya ayuhan nas, manusia. Manusia itu yang paling banyak bergerak. Dan Allah Ta'ala memberi akal kepada manusia. Ya. Dan juga Allah Ta'ala memberi kepandian kepada manusia. Namun Allah mengatakan, Ya ayuhan nas, antumul fukara ulallah. Wahai manusia, kamu itu butuh kepada Allah. Bukan antumul fukara ila dirimu. Bukan antumul fukara ila malaikat. Bukan antumul fukara butuh kepada gunung kita. Antumul fukara ila Allah. Karena semua makhluk butuh kepada Allah. Itulah Karena kita harus beribadah hanya kepada Allah Taala saja. Itulah kebaikan Islam. Jadi Islam mengajak kita bukan mengkultuskan orang, ya, Bukan mengajak supaya orang menyembah batu, yang batu itu kalau kita pukul ya pecah. Ya, bukan suruh menyembah kepada dukun, yang dukun itu juga mati seperti kita, punya sakit pula dan juga yang lainnya. Tapi Allah menyuruh kita beribadah kepada Allah, karena manusia butuh kepada Allah. Ya, bagaimana dengan makhluk yang lain? Ya, Makhluk yang lain yang tidak punya kemampuan semisal manusia butuh kepada Allah. Bu manusianya saja butuh kepada Allah. Ya ya nasu antumul fuqara Siapa yang tidak butuh kepada Allah Taala di kalangan kita ini? Ngomong, bicara. Tidak. Kita sebenarnya butuh kepada Allah Taala. Pernafasan, air. Siapa yang biasa membuat air? Beras. Siapa yang bisa membuat beras? Udara. Siapa yang bisa membuat udara? Hujan. Siapa yang bisa membuat hujan? Mana Allah menjelaskan ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Lalu Allah menjelaskan Kenapa harus Allah saja yang kita minta, kita ibadah, kita berlindung? Wallahu huwal ghaniyyul Karena hanya Allah Ta'ala yang maha kaya. Yang terpuji. Bayangkan kita punya orang tua. Kaya apa pun orang tua kalau ketika dia ngomong sama anaknya, kalau buta apa-apa kamu harus minta sama orang tua. Belum tentu orang tua yang diminta ya 50 kali sehari itu dia akan memberi. Itu sudah orang tuanya sendiri. Karena manusia butuh kepada Allah, butuh dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Beda dengan Allah. Kita memohon kepada Allah sepuluh kali lebih cintai daripada memohon sekali. Tapi kalau kita minta kepada manusia sekali mungkin dikasih. Sepuluh kali dimarahi kita. Itu manusia yang bisa memberi. Bagaimana kita minta pada batu, punya apa batu itu? Minta pada orang mati, punya apa orang mati? Orang yang hidup, yang kaya, ya, yang punya harta, kalau kita minta terus menerus, mereka menolak memberi. Lalu kalau orang kaya tidak mau ngasih kita, dengan kayanya sedikit itu. Batu-batu juga tidak bisa memberi kepada kita. Makhluk yang lain, kepada siapa kita mohon? Padahal kita butuh pertolongan. Allah mengatakan, wa huwal ghaniyul Inilah kenapa kita hanya berdoa kepada Allah. Bayangkan berapa liter air yang kita minum nggak pernah habis Ya. Walaupun para naik harganya tetap kita dijamin oleh Allah Taala makan. Beras berapa kau yang dimakan manusia tetap Allah Taala menjadikan ya menumbuhkan tanam beras itu. Buah-buahan belum lagi kenikmatan yang lainnya. wahwal huwal ghaniyul hamid. Bagaimana kita ya lupa tidak beribadah kepada Allah Ta'ala Begitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita Adakah Tuhan selain Allah Ta'ala yang bisa memenuhi kebutuhan manusia? Tidak. Satu yang disembah, yang disembah punya keajaiban apa saat itu? Ya. Azimat yang mereka puja-puja di bawah, ya, punya keajaiban apa? Bisa mendatangkan apa kepada kita? Para dukun paranormal yang dipuja-puja punya kekayaan apa dia? mereka itu orang-orang miskin. Seandainya bisa mendatangkan kekayaan, tentu mereka paling kaya sendiri, tapi kalah dengan orang kafir. Ya. Manusia butuh kepada Allah. Ya Allah nasu antumul fukara ilallah. Makanya Allah Ta'ala memberitahu kepada kita. Orang-orang yang memaksakan diri masih mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dijelaskan di dalam yaitu Surat Al-Furqan ayat nomor 3. Wattakhadhu min dunihi aliha. Maka manusia-manusia itu menjadikan atau mengambil ilah. Mengambil mangkut yang disembah selain Allah. Lalu Allah menanya, la yakhluquna syai'an. Yang kamu minta-minta, yang kamu panggil-panggil tidak bisa menciptakan sesuatu. Semut saja tidak bisa membuat. membuat. Ya. Maka Allah memberitahu kepada kita. Wattakhadhu min dunihi aliha. Mereka menjadikan selain Allah Ta'ala pepuja. Selain Allah Ta'ala sebagai pemberi rezeki. Selain Allah Ta'ala, yaitu bisa menolak salah. Selain Allah Ta'ala karena ia, ya, dianggapnya bisa menyembuhkan penyakit. Maka Allah menanya, La yakhlukuna saya Makhluk ini tidak akan bisa menciptakan sesuatu. Siapa yang bisa membuat semut? Hanya orang-orang yang punya ilmu. Siapa yang bisa membuat hujan? Apalagi hujan. Siapa yang bisa menjadikan dirinya hidup terus? Tidak. Walaupun dia ahli kesehatan. Orang kesehatan juga sakit. Orang banyak mengobati sakit dalam, dia jadi sakit dalam. Apa yang ditanyakan oleh Allah Ta'ala benar. La yakhluquna syai'a. Makhluk yang dijadikan Tuhan selain Allah Ta'ala ini tidak bisa membuat apa-apa. Bagaimana memilikinya? Allah membuat langit, Allah yang memiliki. Allah membuat bumi, Allah yang memiliki. Allah membuat air, Allah yang memiliki. Ya, kita harus sampaikan pada orang-orang yang beragama selain Islam. Wahum yuklakun katanya Allah Ta'ala. Mereka-mereka itu diciptakan. La yakhlukun Tidak menciptakan mereka itu. Tapi mereka itu diciptakan. Bagaimana kita meminta kepada semut yang sudah diciptakan? Meminta pada orang itu sama dengan kita. Meminta kepada jin yang jin itu juga butuh kepada Allah. Meminta kepada Rasul yang pada Rasulnya juga berdoa kepada siapa? Allah. Meminta kepada malaikat, malaikat itu mohon kepada Allah. Mereka tidak memiliki apa-apa. Bahkan juga tidak punya ilmu ketika Allah Ta'ala tidak memberitahu. Makanya ketika Allah Ta'ala banyak coba kamu beritahukan nama-nama yang disuruh Tuhan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Kami memang tidak punya ilmu kecuali yang Engkau berikan ilmu ini kepada. Tawaduknya malaikat. Lalu Allah mengatakan wala yamlikuna li anfusihim darra. Makhluk-makhluk yang diminta selain Allah Ta'ala tidak bisa menolak madarat yang menimpa kepadanya perhatikan di sini la yamrikuna li anfusihim untuk menolak madarat yang menimpa kepada dirinya saja tidak bisa bagaimana menolak madarat kepada yang lain banyak para dukun para normal katanya bisa menyembuhkan penyakit kenapa kamu sakit tanya pernahkah kamu sakit keluarganya juga sakit kalau dia sakit tidak bisa mau menolak sakit itu. Tidak dengan dokter tidak mengakui dirinya bisa menyembuhkan penyakit. Ya, karena dia juga sakit. Tapi berikhtiar secara syar'i. Tidak dengan para dukun menganggap bisa menolak. Untuk menolak balak kepada dirinya tidak mampu, bagaimana mau menolak balak yang menimpa kepada yang lain. Jadi kenapa kita hanya beribadah kepada Allah Ta'ala? Ternyata apa yang difirmakan oleh Allah Ta'ala. Ya tidak meleset dari kenyataan yang ada. Wala Dan makhluk-makhluk ini tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya. dan Bagaimana mendatangkan manfaat untuk orang lain? Inilah mengapa Islam mengajak kita supaya beribadah hanya kepada Allah. Supaya berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Supaya berlindung hanya kepada Allah. Tidak berselisih satu detik pun dengan otak kita. Subhanallah. Keindahan Islam itu. Makanya kita jadi orang Muslim jangan hanya KTB saja kata orang. Orang Muslim hanya berilmu karena ilmu itu hanya bisa didapati dengan belajar. Tidak boleh kita minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sendiri tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya. Apa katanya Allah Taala? Seandainya aku ini bisa mengetahui yang urusan yang gaib, lastakartu minal khair. Sungguh saya akan memperbanyak urusan kebaikan. Ternyata mau berkeinginan pamannya bersyahadat la ilaha illallah siapa itu Abu Talib tidak mampu dan Allah mengatakan inna kala tahdi man ahbabta kamu tidak mampu kamu tidak bisa memberi petunjuk orang yang kamu senangi bagaimana dengan orang yang tidak disenangi walakin Allah yahdi man yasha tetapi Allah taala yang memberi petunjuk kepada Siapa saja yang Allah kehendaki. Minta petunjuk hanya kepada Allah itulah doa kita ihdinas shiratal mustaqim. Minta ilmu hanya kepada Allah Taala itulah permohonan kita Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Minta perlindungan hanya kepada Allah Taala. A'udhu billahi minasyaitanir. Minta pertolongan hanya kepada Allah Taala. Iya karena butuh, iya karena sa'id. Ya, karena selain Allah Ta'ala ini layak lukun, tidak bisa menciptakan. Wa hum yukhlakun, mereka diciptakan. Wala. <clears throat> Wala yamlikuna li anfusihim darah. tidak bisa menolak Wala naf'a tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, apalagi untuk yang Bagaimana orang memaksakan diri meminta kepada Allah Lalu eh, kemudian Allah Ta'ala mengatakan sebab karena Allah Ta'ala ini walau wala yamlikuna mauta tidak bisa mematikan. Tidak mampu mematikan. Bayangkan orang kafir itu sudah panas saja cuman orang mati semuanya. tidak bisa. Para sihir, para dukun yang diutus oleh orang untuk mensihir kalau Allah lagi tidak mendaki ya tidak tersihir. Ya, wala yamlikuna mauta wala hayata. Dan tidak bisa menghidupkan. Coba telur suruh menghidupkan. Biji itu suruh menghidupkan, tidak bisa. Dia menghidupkan Allah. Ini kelemahan-kelemahan makhluk selain nah, kelemahan makhluk. Semua makhluk punya kelemahan. Yang tidak memiliki kelemahan hanya Allah. Wala nusura. Dan tidak pula makhluk-makhluk yang diminta selain Allah Ta'ala ini bisa membangkitkan kematian. Tidak bisa seorang untuk bisa bagaimana menghidupkan anak yang mati yang dikasih sayangi. Inilah kelemahan-kelemahan makhluk. Yang ini semuanya hanya Allah yang memiliki. Allah Khaliqun. Allah bukan makhluk. Allah Khaliqun Allah menciptakan. Selain Allah makhluk. Makanya kita mohon kepada yang menciptakan. Allah yang bisa menolak barat. Maka hanya Allah Ta'ala yang kita harus ibadah. Allah Ta'ala yang hanya bisa mendatangkan manfaat, kita hanya minta manfaat kepada Allah. Allah Ta'ala yang bisa memastikan kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Dan kita harus menerima jika Allah Ta'ala mengambil nyawa kita. Dan juga Allah Ta'ala yang bisa menghidupkan tanaman. Yang mati menghidupkan yaitu tanaman yang akhirnya kering, kepanasan, datang hujan, dan berapa saat tumbuh hijau riau. Subhanallah kebesaran kekuasaan. Kalau kok masih ada orang yang menyembah, yang minta, yang berlindung kepada ma. Bayangkan kalau kita membaca ayat Allah Ta'ala kita berpikir, subhanallah. Tidak meleset satupun huruf, satupun ayat yang Allah Ta'ala firmankan kepada kita semuanya. Itulah kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan orang beribadah kepada Allah taala akan ditenangkan jiwanya di dunia dan akan mendapatkan apa di akhiratnya? Mendapatkan surga. Sebaliknya orang yang beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Orang minta-minta kepada selain Allah Ta'ala. Dua kerugian. Kerugian apa di dunia? Hah? Tidak mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Karena sesuatu yang diminta tidak punya apa-apa. La yakhlukuna wa hum yukhlakun. Kerugian di akhirat dimasukkan neraka karena berdoa beribadah hanya Allah Taala lalu mereka memalingkan kepada makhluk. Maka Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, katanya Allah Taala, aku akan mengabulkan. Berdoa itu punya dua makna. Berdoa yang mempunyai makna ibadah beribadalah kamu kepadaku, maka aku akan membalas kepadamu dengan surga. Berdoa bermakna masalah memohon, meminta, mintalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan permintaan. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama kafirin. Orang yang enggan beribadah kepadaku katanya Allah Ta'ala. Yang nomor dua mempunyai makna orang yang enggan meminta kepadaku ya saya tuhuluna jahat namanya hukuman di akhiratnya mereka akan masuk di neraka jahanam dalam keadaan hina ini berikutnya keindahan dan kebenaran akidah Islam ya kalau tadi Allah Ta'ala menyuruh kita yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah Ta'ala yang memiliki sesuatu, yang membuat sesuatu, yang memberi sesuatu, yang menolak balak, yang mendatangkan manfaat. Selainnya tidak dapat. Selainnya tidak mampu. Kemudian juga berikutnya, keutamaan kebenaran akidah Islam. Kenapa demikian itu? Akidah Islam itu sumbernya dari wahyu. Sumbernya dari Al-Quran. Sumbernya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan akidah orang Jawa, akidah orang-orang yang lainnya, sumbernya perasaan. Makanya akidah mereka akidah yang tidak tetap. Perasaan orang ketika melihat bintang ini, oh ini ini apa dihubungkan dengan peristiwa di dunia. Ya akidah akidah mereka dihubungkan dengan peristiwa hari. Dihubungkan dengan peristiwa bulan. Dihubungkan pula dengan hitungan hitungan. Ya kalau antum naik pesawat gak ada nomor 13. Hotel-hotel yang umum gak ada, kecuali hotel di Saudi. Karena mereka mengajukan nasib sialnya terhadap nomor 13. Mereka juga sial dengan bulan tertentu. Dengan nama tertentu, dengan turunnya bintang-bintang itu akidah kita mereka. Yang dasarnya perasaan yang mempelajari meramal bintang yang lainnya lalu disebutkan akidah. Ya, jangan tanam bulan ini. Jangan menikah bulan ini karena kamu kalau nikah bulan ini ini enggak enggak ketemu dengan ramalan bintangnya. Tapi akidah Islam subhanallah. Dasarnya wahyu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Wa ana bi Hurairah taqala. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yauman pada satu hari barizan linnas menampakkan dirinya kepada manusia. Karena imam pemimpin dibutuhkan oleh umat. Jadi saat, suatu saat beliau menampakkan dirinya, memperlihatkan dirinya di kalangan umat. Fa'atahu Rasulun. Lalu datang seorang laki-laki yang itu hakikatnya adalah malaikat Jibril. Faqala ya Rasulullah. Maka menanya wahai Rasulullah, mal iman? mana malah kita. Kita itu asalah nabi. Ya, berkenaan dengan akidah yang sahih. Jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, wa liqaihi wa tu'minu bil ba'si al-amri. Bil ba'si al akhir maka dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akidah di dalam Islam itu adalah rukun enam, rukun iman enam. Pertama yaitu iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis yang sahih, tidak berubah. Kebaikan akidah yang dalam Islam. Bukan sekarang nanti beda dengan kemarin, beda dengan besok, itu seperti akidahnya orang, Ya, ketika melihat satu bencana dihubungkan, oh ini apa? Bulannya, oh ini apa? Bintangnya tidak. Akidah di dalam Islam sumbernya bukan ramalan. Sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Yang nomor dua malaikat sih beriman pada malaikat. Dan telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala demikian juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak berubah. Dan akidah ini semenjak para utusan diutus oleh Allah Ta'ala. Karena akidah tidak pernah berubah. Wa kutubihi dan juga kitabnya. Maka kitab Allah Ta'ala wahyu. Lain dengan kitab agama selain Allah. Selain agama Islam. Tidak kita menjumpai peraturan di dunia yang tidak berubah. Kecuali Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah menjaganya Inna nahnu nazzalna dzikra fa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kami yang menjaga. Demikian juga wa rasulihi wa rasuli dan mengimani rasul-rasulnya. Alhamdulillah, keyakinan kita kepada utusan Allah Ta'ala telah ditulis dalam Al-Quran. Telah ditulis dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih tidak berubah sepanjang zaman. Walikai dan perjumpaan kita dengan Allah Ta'ala insya Allah tidak berubah. Karena itu bagian daripada firman hari kiamat. Wa nu'min wa tumin adil ba'dil akhir. Dan kau mengimani hari kebangkitan hari kiamat. Makanya Allah sering mengganti dalam ayatnya. Yu'min billah wal yaumil akhir. Ya. Kemudian berikutnya tadi masih disebutkan rukun lima. Yang enamnya dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam yaitu Tirmidzi dan disahkan oleh Al Albani rahimahullah taala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi Belumlah dikatakan orang itu beriman. Sehingga mengimani takdir yang baik maupun yang jelek. Inilah pokok kita di dalam Islam. Usul cipta. Rukun iman yang, yang tidak berubah. Beda dengan akidah kita agama yang lain. Ya, kalau kita memilih di dalam Islam ini karena akidahnya tidak berubah. Bayangkan kalau orang itu berubah bingung manusia. Tapi kalau akidah itu dia tetap menjadi sandaran mereka. Dan kita tidak menjadi orang yang bingung. Ya, makanya jangan belajar akidah kecuali akidah Islamnya. Akidah imannya. Buku-buku yang lainnya, kepercayaan yang lainnya dijauhkan. Karena membuat pusingnya kepala. Cukup kita kembali kepada akidah Islamiyah akidah imannya yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kesempurnaan ibadah di dalam Islam. Ini juga termasuk kemuliaan Islam, kenikmatan Islam yang dimiliki oleh pemeluknya. Kalau kita lihat ibadahnya orang al bid'ah berbeda. Ibadahnya orang Katolik dengan prosesan berbeda. Ibadahnya orang Yahudi beda, ibadahnya orang Syiah beda, ibadahnya kelompok Khawarij juga beda, ibadahnya agama yang lain juga beda. Ibadahnya Islam dalam Islam diatur oleh Allah Taala sempurna. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati Waraditu lakumul Islam adina. Hari ini yaitu hari Arafah. Berkumpulnya para sahabat Rasulullah Wasallam dan orang yang sedang wukuf di Arafah. Turun ayat ini. Disaksikan oleh beliau dan juga dibaca oleh beliau di hadapan para umat. Hari yaum hari ini yaitu hari Arafah. Bukan hari sekarang. Akmal tolakom dinakum telah kusempurnakan agamamu. Sehingga tidak perlu pengurangan. Dan tidak perlu penambahan. Dan tidak perlu perubahan. Beda dengan peraturan manusia perlu ada sidang sekian tahun sekali. Perlu ada perubahan disesuaikan dengan sikonnya. Nah. sehingga Jika manusia diputar-putar oleh seorang yang membuat hukum. Tapi Alhamdulillah Islam Perintisan hukum bukan dari Rasulullah Alaihi Wasallam, tapi Allah. Beliau mendapatkan amanat untuk menyampaikan hukum ini kepada kita. Allah menjelaskan al yauma Akmal tolakum dinakum. Hari ini hari Arafah telah aku sempurnakan agamamu berarti tidak kurang. Tidak perlu ada tambahan bid'ah. Tidak perlu adanya caranya ibadah yang baru, akidah yang baru tidak. Wa atmamtu alaikum nikmati dan telah kusempurnakan untukmu nikmatku ini adalah nikmat ini. Ya. Karena nikmat ini adalah paling utama nikmat dibandingkan nikmat yang lain. Wa raditu al Islam dinan. Dan katanya Allah Taala, "Aku ridha jika kamu menerima Islam ini sebagai agama." Dan Islam itu kaum muslimin, al-Islamu adalah as-sunnah sebagaimana diterangkan oleh Al Imam Barbaro Allah taala. Dan untuk mengetahui keislaman seorang, kalau orang itu menjalankan rukun Islam lima, terutama syahadatnya, malaikat Jibril pernah menanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mal Islam, wahai Nabi apa Islam itu? Al Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Islam itu apabila kamu mempersyatat la ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah. Bukan yang sekadar secara lisan, tapi harus difahami dan diamalkan isi saat Ini namanya orang muslim. Dengan demikian Yahudi Nasrani bukan Islam. Agama Yahweh bukan Islam. Kenapa tidak mengajarkan sahabat dua sahabat ini? Oleh karena itu Allah menjelaskan wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu Siapa yang mencari agama selain Islam, selain sunnah, beliau tidak diterima. Siapapun mereka. Kemuliaan ayat ini sampai seorang Yahudi itu cemburu. Ya. Melihat berkata seorang Yahudi datang kepada sahabat Umar bin Khattab waktu jadi khalifah. Wahai Umar, di dalam kitabmu itu ada satu ayat kalau ayat itu ada pada kami, aku akan ramaikan ayat ini. Aku akan peringati. Peringatan nuzul Quran ini. Nuzul ayat ini. Itu menunjukkan orang Yahudi faham pula dengan Al-Quran. Tapi paham tok, ya, tidak membaca, tidak mengamalkan, tidaklah menjadi keislaman mereka. Bayangkan sahabat Umar beritahu, ini ada satu ayat. Seandainya ayat itu turun kepada kami, ah, menunjukkan ya mereka tahu kebenaran, tapi menolak kebenaran. Aku akan ramaikan, aku akan rayakan hari ini. Sahabat Umar tahu, baik, aku mengerti apa yang kamu maksud. Dan sahabat Umar adalah sahabat beliau, sallallahu alaihi wasallam punya yang kamu maksud akan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Iya. Ini menunjukkan secara tidak langsung orang Yahudi itu mengakui kebenaran Islam. Namun kenapa mereka tidak memasuki Islam ikhwan? Apa sebabnya? Siapa yang tahu? Eh? Kenapa kufur? Kenapa kamu itu sudah benar kok nggak mau? Dan mereka sudah tahu Nabi Muhammad SAW akan lahir. Sudah di dalam kitabnya Taurat dan Injil. Laku menolak kesombongan yang lain. Hasub dengki. Allah mengatakan wa Maktalaku illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bahyam bayna mereka tidak berselisih setelah datangnya kebenaran itu, melainkan karena hasutnya. Ya, orang yang hasut yang menolak kebenaran pada dia sudah tahu, yaitu ya sama saja dengan orang Yahudi walaupun tidak mau dinamakan orang ya. ya. Jadi tidak menjamin seorang alim tahu kebenaran lalu menerima kebenaran dengan bukti tadi orang Yahudi tahu kebenaran Islam ini dan tahu ayat ayat itu yang mulia. Kenapa mereka? Karena dalam kitabnya sudah mereka baca. Tapi sayangnya Nabi yang terakhir itu bukan dari Bani Israel tapi dari Bani Ismail yang itu berbangsa Arab. Makanya sekarang bagaimana bangsa itu mau dihancurkan oleh mereka. Ya, Timur Tengah digelut terus, bagaimana dihujat. Tadi wa makaru wa makaru. السائل هذا الفائز هذا Baik, kita lanjutkan. Tadi telah dijelaskan tentang keindahan ibadah di dalam Islam. Jadi ibadah di dalam Islam bukan penemuan hasil rapat perasaan katanya simpulan jika tapi sumbernya dari Al-Quran sumbernya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu kita tidak menjudul perselisihan tidak menjumpai perbedaan. Zikir setelah sholat yaitulah zikirnya. Ya, zikir masuk masjid keluar masjid itulah pikir Berbeda dengan zikir yang dikomando oleh orang yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah masing-masing tempat memiliki perbedaan. Lalu Allah menjelaskan di dalam surat An-Nisa nomor 82 tentang kebenaran apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran?" Walau kana min 'indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka tidak berpikir maknanya Al-Quran ini? Ini menunjukkan kita tidak cukup membaca Al-Quran. Karena banyak orang hafid Quran menyerang Al-Quran. Menyerang orang yang menyampaikan dakwah as-sunnah. Ya. Allah menjelaskan afala yatadabbarun al-Quran. Kenapa mereka tidak mau memahami? Tidak mau mempelajari makna dalam Al-Quran ini bahkan juga masuk dalam hadis pula lalu Allah menjelaskan walau kana min inti ghairillahi seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah atau datanya dari Nabi Quran itu datanya dari Nabi umpama itu yang lainnya lawasatu fihi ikhtilafan katsira tentu mereka akan menjumpai perselisihan dan perbedaan yang banyak Inilah kaum muslimin. Kenapa kita harus mendakwakan Islam ini walaupun banyak orang membenci. Kalau perlu diajak duduk dulu. Kenapa kalian membenci Islam? Sudah paham Islam? Apalagi mereka sudah muslim. Tanya kitabmu apa yang harus kamu baca? Yang harus kamu paham? Ya, kitabnya fulan-fulan atau ke kitab Al-Quran. Karena rukun iman yang enam itu. Kalau kalau mempercaya Al-Quran itu sebagai kitab Allah Ta'ala dan untuk kita manusia, Allah menyatakan kepada kita semuanya, Afala yatasabbarun Al-Quran. Mengapa mereka tidak memahami Al-Quran ini? Di dalam ayat yang lain, am ala qulubin aqfalwa. Atau memang hati mereka itu tertutup. Ya dan bilang Ini ayat perlunya kita menjelaskan sunnah ini kepada orang yang benci atau kepada orang senang. Karena kalau kita punya dalil siap untuk menjawab pertanyaan. Walaupun banyak orang yang benci Islam, menjadi ulama sunnah tapi kita tetap kita pertahankan karena ini kebaikan untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, keindahan perintah dan larangan di dalam Islam. Islam itu mengandung perintah, mengandung larangan. Tapi bukan manusia yang melarang. Bukan manusia yang memerintah. Ya, Manusia memerintah belum tentu baik. Manusia memerintah kadang kala untuk kepentingan yang memerintah. Manusia melarang kadang kala melarang yang baik. Manusia memerintah kadang kala memerintah yang menyesatkan orang, memerintah yang membahayakan orang. Tapi lihat perintah dan, dan larang di dalam Islam. Perintah dan larang di dalam Islam sumbernya dari Allah Ta'ala. Sumbernya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah taala memerintah kepada manusia untuk kepentingan siapa? Eh? Manusia bukan untuk kepentingan Allah. Rasulnya sallallahu alaihi Wasallam memerintah kepada umatnya untuk kepentingan umat. Itu loh. Kebaikannya perintah dalam Islam tidak merugikan. Bayangkan kita di oleh Allah Taala salat merugikan apa? Disuruh siang apa yang rugi dalam kita pada waktu siang tidak ada. Disuruh menuntut ilmu, justru kita ingin untuk menuntut ilmu kembali. Ya, dan jika kita merasa sakit diperintah oleh Allah Taala, kecuali orang munafik. Karena memang orang munafik itu asalnya kafir dia, walaupun lisannya dia mengatakan iman. Maka Allah menjelaskan sumbernya Islam ini disebutkan di dalam surat Al-Hasr ayat nomor 7. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantah. Apa yang Rasulullah Alaihi Wasallam perintahkan kepadamu, ya kerjakan. Karena beliau tidak memerintah kecuali dasarnya dari wahyu dan Allah Ta'ala tidak memerintah kepada kita, mesti perintah itu jika kita laksanakan, pasti ada faedahnya. Dunia dan akhirat. Wa manahakum anhu fantah. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik larangan itu yang dibacakan dari ayat Allah Taala atau yang dibacakan dari hadis beliau, fantahu maka hentikan karena semua larangan dari Al-Quran dan Sunnah jika dilanggar oleh hamba, apa yang terjadi? Eh, bencana. Dunia dan akhirat. Lihat Fir'aun. Melanggar larangan Allah Ta'ala, hancur dia. Lihat Iblis, meninggalkan perintah Allah Ta'ala, masuk neraka dia. Lihat kaum Samud, kaum Ad. Lihat juga kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Karena apa? semua larangan Allah Ta'ala, kalau kita pikir dengan akal yang sehat, itu kita terima. Allah melarang kita membunuh, karena kita dibunuh mau apa tidak. Allah melarang kita mengurangi timbangan. Kalau kita tuh membeli, mengurangi, dikurangi timbangannya senang apa benci? Allah melarang kita mencuri karena barang kita kalau dicuri kita tidak senang. Dan pencurian itu bahaya. Menyuap itu juga bahaya sehingga menghilangkan kebenaran. Allah melarang kita berzina karena kerusakannya zina banyak. Kita punya istri, punya keluarga di zina tidak mau bagaimana kita memuji orang. Bayangkan ini contoh-contoh larangan yang Allah telah jelaskan kepada kita itu benar-benar diterima oleh kalau yang sehat dan fitrah yang selamat bahwa larangan Allah Taala itu membawa keamanan dalam satu negeri membawa ketentraman jiwa. Bayangkan kalau zina dibolehkan, mencuri dibolehkan, membunuh dibolehkan, apa terjadi di dalam masyarakat ini? Ya, kenapa khamr dilarang sejauh jauh sudah jauh-jauh sudah dilarang karena banyak madorotnya walaupun ada manfaat. Lihat orang gila dengan orang yang waras beda jauh. Dia seorang teler, dia ketika sudah minum keras apa yang terjadi. Hanya Allah Ta'ala melarang, karena larangan itu jika dilanggar oleh hambanya pasti berbahaya. Dan Allah Ta'ala merintah kita yang baik itu bermanfaat. Dan orang beramal soleh itu untuk dirinya, bukan untuk Allah. Dalam satu ayat dalam surat Fussilat ayat nomor 46, Man amila salihan fali nafsi. Subhanallah. Siapa yang beramal sholat siapa yang sholat, siapa yang mengaji, siapa yang berinfak. Itu untuk dirinya, bukan untuk Allah. Dan bukan untuk orang lain pula. Bagaimana kita tidak beramal baik itu untuk diri kita. man asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa melanggar hukum Allah Ta'ala, maka hukumannya kembali kepada yang melanggar, bukan kembali kepada Allah. Lain kita diperintah oleh manusia, belum tentu baik. Dan kadang-kadang orang cuma merintah karena ingin memperalat kita. Tapi Allah Ta'ala memerintah kita untuk kebaikan diri. Karena Allah Ta'ala tidak butuh kepada manusia. Wa ma Dan tidaklah rohnya itu Allah menganiaya kepada hambanya. Inilah beda kenikmatan kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan Allah Ta'ala untuk kebaikan diri kita dan kebaikan umat. Tapi belum tentu perintahnya manusia itu menyejukkan hati. Dan belum tentu perintahnya manusia itu menguntungkan kepada yang diperintah. Tapi kalau perintahnya Allah Ta'ala, perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bermanfaat untuk yang diperintah, bermanfaat untuk dunianya dan juga di akhirat. Begitulah Rupa ya yang dapat disampaikan. Ini ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Tolong jelaskan secara singkat apa itu murjiah. Karena banyak ulama-ulama sunnah dituduh murjiah. Murjia itu orang punya pemahaman bahwa iman itu cukup diyakini. Dalam murjia. Bahwa iman itu cukup diyakini atau diucapkan. Kalau karomia diucapkan. Artinya orang tidak beramal, tidak apa Jadi orang murjia itu menganggap amal itu tidak ada hubungannya dengan iman. Kalau orang sudah beriman, yakin adanya Allah Ta'ala masuk surga. Walaupun tidak sholat, walaupun berzina, walaupun mencuri, walaupun berbuat jahat. Karena imannya. Ini adalah murjiah. Bagaimana itu dituduh murjiah? Kalau antum baca kitabnya, silsilah sahihnya, doifnya. Menyangkut masalah kita, menyangkut masalah anak. Ya. Bagaimana sifat sholat yang beliau sampaikan? Itu amal. Orang yang menuju makanya saya Ibn Sayyid Rahmatullah mengatakan orang menuju Al-Bani itu murjia itu bisa jadi orang itu karena tidak mengerti makna murjia. Atau karena memang hanya mendustakan saja. Ya, jadi kelompok murjiah itu kelompok yang mengangkat bahwasanya iman itu cukup diyakini di dalam hati. Pecahnya murjiahnya adalah karomia iman itu cukup disampaikan dengan syahadatnya. Pokoknya syahadat la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah mesti masuk surga. Dan ini yang banyak memaksa di tengah um, umat. Tidak perlu sholat, tidak perlu ke masjid ya tidak perlu berpikir dengan yaitu meninggalkan larangan. Kenapa? Karena mereka menganggap iman usulnya keyakinan di dalam hati. Dan ini pula dilakukan oleh kelompok-kelompok syarikat yang lainnya. Ya, atau kelompok sifatnya yaitu wis satu wujud, menganggap bahwa dirinya sudah menyatu dengan Allah, mereka terlepas dari kewajiban sholat. Dan mereka yaitu tidak ada lagi masalah larangan karena dirinya sudah menyatu dengan Allah dan Allah yang melarang berarti dirinya melarang orang dirinya memerintah ya itu kelompok murjiah jadi itu perlu dipahami maka nah, jika para ulama itu dituduh murjiah bisa jadi mereka karena memang dengki dengan ulama itu atau memang mereka tidak memahami istilah murjiah wallahu musta'an Ustaz pada saat mau menjelang bulan Ramadan khususnya di tanah Jawa ini selalu melakukan tradisi yaitu maksenan. dengan itu apa? Kita diperjelas. Hmm. Gimana maksenan itu? Eh? Maka makanan itu. Apa? kata saudara saya itu tidak pernah dilakukannya oleh Rasul. Mohon penjelasannya Ustaz tentang tradisi Mekah. Ya, makan itu ya dua macam. Kalau makan halal dia mau makan silakan. Kalau dia makan dalam acara untuk ibadah tidak ada tuntunannya ya haram hukumnya. Ya, kalau hanya sekedar makan silakan karena Allah mengatakan kulu wasrafu wala tusrifu. Tapi kalau makan dihubungkan dengan ibadah harus ada dalil. Dihubungkan dengan waktu tertentu harus ada dalil. Makanya Allah taala yaitu melarang eh, menganjurkan kita makan berbuka ketika sudah tenggelam mata hari. Dalil Sahur sebelum subuh ada dalil itu makan yang ada hubungannya dengan ibadah. Tapi makan yang tidak ada hubungan ibadah, ibadah silakan apa saja. Namun kalau dia kaitkan dengan ibadah harus ada dalil. Beri makan ngasih membiatu memberi buka ada dalilnya. Ya, memberi makan makan fakir miskin berharap pahalanya ada dalilnya. Membantu anak yatim ada dalilnya. Ya, kemudian juga menafkahi istri juga ada dalilnya. Sekarang makan membuat makan diacarakan untuk ibadah. Harus ada dalil. Karena ibadah al aslu al khalaf menurut asal adalah larangan sampai datang waktu yang menjelaskan itu wajibnya atau sunnah. Wabah. Yang lain? Penjelasan ya? Ya. nama tanya biasanya kalau musim Ramadan orang baik Indonesia itu menyediakan fasilitas untuk berbuka itu hukumnya gimana? menyediakan fasilitas untuk makanan-makanan untuk apa takjil ya kan dianjurkan ya, kan maksudnya gimana maksudnya bukan muslim bukan muslim ya, contoh, orang bukan muslim contoh di Tuban itu ada kelenteng besar setiap Ramadan atau di Malang Lawang itu menyediakan makanan-makanan yang menggiurkan. Nah itu gimana punya? Kita ada perjalanan. Kita tidak boleh mengambil makanan yang subhat. Karena mereka mengatakan waladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu membelanjakan hartanya untuk membendung jalan Allah. Karena kalau dikasih, kalau dikasih dia punya hutang budi. Alhamdulillah rezeki yang halal banyak. Tidak dikasih oleh mereka pun juga Alhamdulillah Allah Ta'ala yang ngasih. Jadi semua ya maka makan disediakan dalam rangka untuk menarik ya kita umat Islam tidak boleh. Sampai sumbangan-sumbangan kita jangan minta sumbangan pada orang kafir. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Itu hadis beliau. Riwayat Imam Muslim. Allah Ta'ala itu baik. Tidak menerima suatu amalan kecuali dari hasil yang baik. Lalu dia membacakan ayat Ya ya rusulu Kulu min tayyibati ma razaqna. Juga juga pada waktu kurban orang ngasih sapi yang lain. Berapa banyak orang punya perusahaan ya untuk menyesatkan umat supaya tertarik dengan perusahaan itu ini sapi dua. Sapi dua itu sedikit daripada dirusaknya kita. Lihat ya, produksi berupa pabrik pabrik tertentu. Kasusnya supaya mereka nggak memusuhinya, dimusuhinya. Dan supaya dagangannya laris, Orang kafir itu butuh kaum muslim itu banyak sekali. Bayangkan kalau orang Islam tidak membeli roti kecil produk dari orang muslim mati perusahaan mereka. Ya, makanan-makan kalau orang Islam mau ya membeli dari saudara yang sendiri tak laku mereka. Mereka tuh ingin bagaimana mencari penghasilan dari kaum muslimin. Ya, Allah mengatakan walladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang kafir itu membelanjakan hartanya dengan cara apapun untuk membendung jalan Allah. Ini rahasia yang Allah menjadikan orang kafir itu isinya hatinya orang kafir. Jangan tertipu oleh mereka oh ini ikhlas kok. Mereka bukan Islam kok mengatakan ikhlas. Ini enggak ada tenden apa-apa. Tetap Allah berfirman, lihat Tuhan babila. Ya. Jangan dimakan. Karena makan yang halal sudah harus dimakan. Kalau harus makan kita sekarang harus makan. Kalau wasrafu wala susih. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan maknanya di situ dihukum oleh para ulama itu hukumnya halal. Dan yang halal jika mengadarkan diri kita tidak boleh kita makan. Yang halal kalau apa agama kita juga tidak boleh Rasulullah SAW dikasih makan beratus oleh orang jauh. Dan sekarang pula harus hati-hati produk makan-makan ya kita tidak jam tapi yang besar orang kafir itu punya prinsip yang penting laku. Yang penting dirasa enak. Wallahualam. Bagaimana tawasul yang syar'i yang di contohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawasul syariah adalah tawasul dengan menyebut nama namanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu ila Allah Ta'ala memiliki nama yang baik maka berdoalah dengan menyebut nama. Tawasul dengan amal ibadah. Tawasul dengan mengakui yaitu kesalahannya. Rabbana dalam putana Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi inni tu nafsi dzulman katsira. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li min indika maghfirah. Awas kita beristighfar, kita beramal saleh. Ya. Tawasul pula kita dengan keikhlasan kita membantu seseorang. Ya, ada orang tidak masuk di dalam gua. Ya, tidak ada telpon, tidak ada yang lain bertawasul dengan amalnya yang dahulu yang ikhlas. Ya Allah, dulu saya punya orang tua. Saya dahulukan untuk memberi makan orang tua saya. Saya rida, saya lapar anak saya, lapar istri saya, saya lapar sampai orang tua saya ini mau makan dulu. Kali ini ya Allah amalku ini Memang ikhlas mencari ridhamu ya Allah maka geserkan, bukakan batu itu, bergeser batu itu. Ya, itu adalah ya, tawasul dengan menuntut ilmu syar'i. Ini di antara tawasul. Tawasul maknanya berwasilah berperantara menuju kepada Allah. Berperantara menuju kepada Allah, berdoa kepada Allah. Berperantara menuju kepada Allah beramal soleh. Berperantara menuju kepada Allah Ta'ala menjauhi larangannya. Berperantara menuju kepada Allah Ta'ala dengan meyakini akidah-akidah yang Allah Ta'ala telah jelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan orang yang berdoa di kuburan dengan dalil untuk mempercepat doa? Doa itu ibadah. Doa wal ibadah. Kenapa kita kita kalau mau sholat berdoa apa tidak? Kenapa enggak ke kuburan? Mau masuk WC berdoa apa tidak? Pergi ke kuburan dulu. Mau kumpul istri doanya apa? Allah matani bisyaitan pergi kuburan dulu. Lalu kumpul istrinya. Dan Rasulullah SAW melarang kita berdoa di kuburan. Beliau mengatakan la tusallu 'alal quburi wa la tajlisu 'alaiha. Kamu jangan sholat berdoa di kuburan dan jangan duduk di situ. Hanya satu kita dibolehkan di kuburan itu ketika kita berziarah kita mendoakan orang yang mati bukan minta didoakan oleh orang. Kalau kita mau masuk kuburan apa yang kita baca? Assalamualaikum ya ahlas diyar. Karena semoga selamat kami orang yang kubur. Siapa yang berdoa itu? Orang yang hidup. Bayangkan orang meninggal dunia. Ketika datang orang banyak, bukan maunya wahai orang mati doakan saya kita. Tapi orang hidup itu mendoakan orang yang meninggal. Allahumma firlahu. Allahumma hamdu. Wa'afi, wa'fu'an, wa'akrim nuzulahu. Dan seterusnya. Ya, karena orang meninggal dunia sudah putus. Dan seandainya doa itu utama di kuburan mestinya Rasulullah SAW dulu yang juga para sahabatnya. Namun justru sebaliknya dilarangnya. Sampai ada seorang wanita yang menangis ketika kematian anaknya. Apa katanya? ittakillah wasbir. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala wahai wanita dan bersabarlah tapi wanita tidak tahu kalau tidak menasihati Nabi, pergi kau. Kamu nggak tahu urusan seperti saya, saya ini sedih. Dia pergi tidak menanggapi. Ketika ada orang lain yang menasihati kamu itu Rasulullah SAW sedih. Wanita datang kepada di rumahnya Rasulullah SAW menyampaikan ujur. Ya, jadi doa itu ibadah. Ya, kalau kita waktu sujud ya doanya di Waktu sujud itu, waktu ruko ya doanya ruko, ya. Dan waktu kita makan ya doanya pada waktu makan itu. Setelah tidur, bangun tidur ya di mana kita yaitu beramal bisa ada doanya tidak harus pergi ke bukan tidak harus diharamkan kita yaitu pergi ke kubur ya karena semuanya telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ayolah barangkali sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.